وبين جنده dan menyebutkan Ibnu Zawzi di dalam kitab Mawa'izul Muluk bahwasanya seorang raja Kisro Khoraja bi ba'di ayami keluar pada sebahagian hari-hari dia lisaidi untuk berburu fangada'a an ashabihi lalu dia terputus ya, terpisah pisah dari ya kawan-kawannya وأظلت وأظلته سحابة lalu ada awan yang ya, gelap menaungi dia Pamatarat mataran lalu turun hujan dari sahabat jadi jadi hujan lebat lagi berburu terpisah dari kawan-kawannya Hmm. hujan lebat. Hala bainahu wa baina jundihi. Sehingga itu hujan lebat tadi menghalangi antara raja itu dan pasukannya. Ya. Jadi dia nggak bisa melihat pasukan. Ngasar dia gelap. Ramadhan la yazri aina yadhhab maka dia berlalu dia tidak tahu kemana dia pergi karena jalanan kan pulang hujan kan dia di hutan jadi seadadanya dia ngerayap jalan fantaha ilaku berhenti dia sampai kepada satu gubuk Fihi ajun. Yang di dalam gubuk itu ada ajudun. Ada wanita tua. Fanazala indaha lalu dia singgah di rumah itu. Di gubuk itu. Wa farsahu. Dia masukin kudanya. Faakbalat aqbalat ibnatu ibnatuha bi Lalu datang anak perempuan itu wanita nenek-nenek dibagoratin bawa sapi. Bajahatha. Lalu neneknya panggil Nak sini nak Fahtalabatha Ya Dia pros Susu anak bawa api maknya suruh prosin susu Raja lihat Fara'a Kisra labanaha kasiran Dan nah, Raja melihat Susunya bonyok, Terus Anak perempuan tuh nenek Fagala yang bagi An naj'ala ala kulli bakaratin Kharajan Kharajan فهذا حلاب كثير حلاب كثير lalu Turaja membatin dalam hatinya Seyogianya kami jadikan setiap sapi ini ada pajaknya Turaja melihat susu banyak Membatin Wah kalau setiap setiap sapi yang mengeluarkan susu dikenain pajak kaya gue nih urusannya gitu batin Bahasa halamun kasir Ini susu banyak Summa qamat fi akhir layli tahlibuha Atau tahlabuha Kemudian itu wanita bangun di akhir malam pengen apa? Meres. Wawajadat lalu maka didapatkan ya sapi itu la labana fiha ada susu habis <clears throat> tadi banyak sang raja ngebatin wah lain pajak nih susunya kering terus sapi Panada lalu anak perempuan itu memanggil teriak Ya umma, ya. Aduhai Ma hanya lindu dibalik Untuk meratap Qad adnal malaku Ya Maliku Qad adnara al-maliku li ra'iyatihi su' Sungguh Tuhan Raya menyembunyikan kejahatan di hatinya buat rakyatnya. Jadi si perempuan tahu. Si perempuan Ma, ini raja pasti punya niat buruk nih. Gara-gara punya niat buruk susunya Bukannya kasyaf, sebetulnya bukan kasyaf. Kasyaf ada dua. Ada kasyful ilim, eh, kasyaf lantaran pengetahuan. Ada kasyaf min indillah, memang dari Allah. Seperti para aulia itu dia kasyafnya nggak pakai ini. Memang sudah kan? Allah kasih karena kedekatan dengan Allah ini Allah kasih singkapan-singkapan yang orang belum tahu dia deh. Kalau bahasa anak keren sekarang feelingnya kuat, feelingnya tuh. Tapi aja tuh feeling yang belum nyata, yang belum ke kejadian sudah nampak. Asyik tersingkap. Tuh. Ada kasyak ilim namanya. Kasyak dari ilmu. Dokter. Ya, yeah. karena udah ahlinya dia. Kebiasaan. Sekian puluh tahun megang orang. Oh enggak? Ya, ini kasih makan apa aja deh umurnya dua hari lagi. Umurnya dua hari lagi, benar dua hari lagi. Ya, saya nih bawa pulang lagi yang lama umurnya bukan sobat api kalau baik penyakitnya udah kronis bawa pulang aja umurnya tinggal ya paling lama tiga eh seminggu benar api di kasar betul kasar ini benar kasar itu Pradono ya Pradono jadi yang faltafel itu Oh, kawakan banget tuh dokter nggak demen nggak pakai Rosen, wah ini palu-palu lu udah hancur nih palu-palu lu hancur. bolongnya ada sepuluh kau deh, ngendus ini bolong ngempos ini ibarat itu pegang mulut yang jago nah, nah, itu itu ilmu Hah? Itu disebut tasyuk ini. Jangan itu panggil peradon Wali, panggil Wali. Itu dokter Wali itu. Dia mau orang mau mati tahu, ini kasyaf orang orang kebiasaan ilmu ini. Ya. Ulama gitu juga. Bukan dia kasyaf. Enggak. Karena ilmu yang Jangan kalau begini ntar lo bakalan begini. Ada tembok tembok karena memang ilmunya dia karena kebiasaan dia mutusin itu tapi ada kalanya memang lantaran Allah yang kasih itu jadi dua tuh ada yang kasyaf tanpa ilmu memang Allah kasih deh. ada kasyaf yang harus ada karena ilmu yang dimiliki keahlian maka yang yang yang kedua ini itu bisa dimiliki oleh siapa aja ya Ada di dalam ayat siapa orang yang takwa kepada Allah maka Allah berikan ilmu ya dari ini. Ya. Miladun miladunna ilma. Ada kan ayat itu. Ya, siapa orang yang takwa kepada Allah maka Allah kasih kami akan berikan ilmu dari sisi kami ilmu ini. Ini anak tahu. Lalu diteriak, ya aduhai ibuku. Ini raja ngumpetin niat buruk di hatinya buat rakyat. Kan pas raja habis membatis. Yang enak, setiap santri dikeluarin, dikenain pajak nih. Susunya banyak. Kan dibatin buruk begitu tuh, santri. Gak keluar, susu. Nah, anak nembak kan? Bukan nembak, tahu. Dia tahu dibilang, Ma, nelajar pasti ada niat buruk. Bukannya kasyaf dengan dia, tapi kasyaf karena kebiasaan yang terjadi. Tapi akhirnya ada. Kolat wa ma'zalik. Berkata itu ibu, apa itu? kolat? berkata sang anak, innal baqara Mata tabiddu bi gidratil laban. Bikasrati labani. Anak ini bilang sesungguhnya sampi tidak mengeluarkan setetes pun susu. Setetes susu nggak keluar. Qalat laha berkata sang emak kepadanya. Umkusi biarin aja, tungguin. Ya. Yeah. Umkusi kalau buat muzakar kan umkus. Kalau buat perempuan bungkusi ada ya ya muannas mukhatabah irji irji'i ya. ya Ali irji'i bencong si Ali dong ya Ali irji'i bencong si Ali berarti ya Ali irji ya Fatimah irji'i ada ya nih tersebut ya muannas mukhatabah ya menunjukkan perempuan Kata ibunya umkuzi. Baina alaiki lailan. Biarin saja diam, diamin. Ya. Kamu masih punya waktu malam yang panjang. Baina alaiki lailan. Maka sungguhnya atasmu malam. Jadi maksudnya malam masih banyak, masih jauh. Barangkali raja ntar niatnya bagus lagi. Ya. ra kisra nafsi Lalu raja menyembunyikan lagi di hatinya yang ngebatin ya, pada dirinya al-azla warruju'a an dzalikal azmi. Wah, kalau wah, jadi dah. Ya, jadi pengen buat keadilan. Wah, kalau gitu wah, bagus nih. Ngambil pajak, saya harus bersikap adil sebagai seorang raja. Warruju' an dzalikal azm. Ditarik itu azamnya yang buruk tadi Cita-cita yang buruk menarik pajak dari setiap sampi yang keluar susu ditarik lagi, nggak jadi di, dilaksanakan tuh. Jadi alami ditarik. kalau makan akhir tak kala akhir malam karena niatnya udah baik lagi kalau lah ummuha berkata ibunya kepada perempuan kumi ya, bangunin nak nak bangun nak pros itu susu itu sapi susu masih pros ya pros itu sapi ya dibilang proses susu maknanya pros ihtadibin ihtadibin ya. kumi ihtadibin bangun kamu pros itu susu iya tetek benar tahu aja dia. Faqamat lalu bangun tu anak fawajadatil baqarata hafilan. Dia dapati itu sapi udah hafilan lagi. Mengker lagi. Susunya banyak lagi. Eh. Jadi yang hebat tuh nenek, tuh anak, apa itu sapi. <laughs> dari ya oma, ni anak ngomong lagi. Eh, ibuku. Mak. Maknya. Qad wallahi zalama fi nafsil malik. Demi Allah. sudah berlalu tuh. sudah hilang apa yang ada di diri Tuan Raja Minal Syam. Tuan Raja niat buruknya udah hilang kata anak perempuan. Falamma irtafa'an nahar tatkala siang hari. Ya, udah tinggi itu siang. Wajah ashabu Kisra datang kawan-kawan raja, pasukannya. Para kibah lalu raja naik. Kan kudanya ditambat tadi. Wa amara bihamdil azuz wa banatiha. Raja suruh angkat tuh ibu nenek-nenek beserta anak perempuannya. Angkut bawa ke istana mau diziarah Ini raja dihormatin, dipikirnya orang antik. Dia ya tahu kunyat buruk, sampingnya nggak bisa, ya kering susunya, lihat baik, susunya banyak lagi. Ya. Dipikirnya waliyah ya kan. ilaihima. Raja berbuat baik kepada keduanya. Wakala raja nanya, kaifa alim tuma, alim tuma, zalik. Gimana ente bisa tahu? Ya. Alimah ya. Kaifa alim tuma zalik. Bagaimana kalian bisa tahu? Kok ane punya niat buruk? Itu. Qalatil adus. Berkata ya si nenek. Anna bihadal makani منذ كذا وكذا فما عمل فينا بعدل إلا أخصبت أرضنا واتسع عيشنا وما عمل فينا بجور بجور إلا ضاق عيشنا وانقطع مواد النفع عنا kami semenjak tinggal di tempat itu ya, sejak kaza wa kaza ya tahun ini gitu nama kaza wa kaza adalah dilakukan pada tempat kami itu satu perbuatan keadilan kecuali bumi bumi jadi subur kehidupan kami jadi berkah kalau keadilan dilakukan itu buminya subur kehidupan jadi luas. Rezeki makmur. Tapi kalau di tempat kami itu ada perbuatan buruk, perbuatan zalim, satu aja yang zalim. Maka bumi jadi tandus. Ya. ya. Jadi apa namanya? Oh, sempit. Kehidupan kami jadi sempit. Dan putus. Ya, yang namanya mawaddu nad'i anna ya, kasih sayang, kemanfaatan di antara kami. Jadi udah kebiasaan itu tempat. Itu tempat modelnya begitu. Kalau orang berbuat baik semuanya adil, tuh, tuh bumi subur. Penduduknya hmm, hebat. Tapi kalau ada yang berbuat zalim satu, tuh bumi kering, sempit, nggak berkah. Jadi jadi udah kebiasaan, semuanya tahu Eh pasti ada yang masih maksiat nih. Eh, tanaman paling mampus. Oh, jadi memang tempat itu. Kalau jadi bukannya nenek itu wah bukan kasar. Bukannya dia memang ya seorang yang tahu petis. Kata raja wah gue sampai bawa nih. Kata raja gue sampai bawa. Untung di kebun nanas nggak begitu ya. Dari kampung kita begitu ada yang mau maksiat aja, bis Tambihun peringatan. Innal muksa haramun. Sesungguhnya mukis itu pajak ngambil pajak haram hukum. Uang palak. Hmm. Masuk raja kan dengan kekuasaan dimalakin rakyat tuh diambil pajak dari rakyat itu haram ijma'an wa yakuru man sahallahu dan kafir orang yang menghalalkan pajak ya paham ya yang disebut pajak yang tidak ada alasan itu diambil untuk kepentingan pribadi untuk kepentingan tapi kalau balik lagi buat rakyat, boleh. Itu namanya kesejahteraan. oke Itu kalau nggak bayar pajak bumi inti, pajak bumi nggak bakal ditangkap sampai hari kiamat. Karena pemerintah tahu. Ya. Yeah. Cuman waktu jual ntar bayar dulu. Paling nggak lima tahun lunasin. Doang. Iya. Makanya puluhan tahun nggak bayar pajak. Kayak bumi, BWP. Tapi ntar giliran jual, baru terbayar. Ya itu urusan lah, kita, kita yang tempatin, kita yang beli. Nah, pajak lo yang beli, kan gitu. Kecuali listrik. Ya. Memang kita pakai, wajib bayar. Listrik wajib bayar, pam wajib bayar, ewe tempat di pasar dagang dibayar ya kontrak nih ada tukang bersihnya bayar kebersihan ya wajar ya tapi yang mau urusan kok lu nggak bersih gua hancurin tukul nah ini nih yang begini nih yang tukang narik apa tuh uang jago itu, itu disebut muk, muk, muksin itu namanya ya makas disebut tukang palak ya kalau dia penguasa, itu tukang palak elit. Penguasa. Raja zalim. Wih, rakyat yang cocok tanam, hasilnya dia ngambil. Ya, kayak zaman kolonial Belanda begitu. Kalau ada kalau ada raja model begitu, merakyatnya kan zalim. Mesti kan raja kasih kesejahteraan. Kalau perlu dia modalin bibitnya segala macam. Hasilnya makan rakyat jangan diambil. Awalnya innahu haqqus sultan. Atau nggak boleh juga haram. Andai kata orang beranggapan, oh itu haknya sultan. Haknya raja tuh mut. Pajak. Ah, siapa yang punya hak? Siapapun nggak berhak untuk mengambil milik orang lain siapapun nggak berhak mengambil milik harta raja. Ya, penguasa nggak berhak mengambil harta milik rakyat nggak berhak dengan cara paksa. Dan kalau sewa tanah termasuk haram nggak? Sewa tanah, iya, tanah pekarangan besar. Karena di zaman Rasulullah nggak kalau milik dia kalau sekarang ngontrak ya namanya kalau dulu sewa ya sewa itu tanah yang kuasain saja kota negara apa bukan tanah dia tanah pemerintah iya yang ngambil sewaan itu yang haram iya yang ngambil sewa kecuali dia dapat mandat dari pemerintah dapat mandat ya. kalau yang liar ngaku-ngaku lo nyewa gua aman deh itu yang akhirnya terjadi apa ya, gusur-gusuran tuh kayak dia diriin di pinggiran-pinggiran kuburan ya kali-kali emang pemerintah nyewain tuh kagak nyewainnya orang yang ngaku tukang jago situ aja kerjasama sama RT, RW. Akhirnya terjadilah gusul nggak ada ganti rugi. Salah dewek, yang nyewa, yang nyewa yang salah. lo tahu bukan tanah dia, lo nyewa media ada yang kadang-kadang beli ya, iya. beli merkuitansi doang. Kalau nyewa kepada pemilik boleh. Kalau dulu nyewa harga murah. Nyewa rumah sumur itu perjanjian itu. Selama dia belum mau tinggalin ke tempat nggak bisa diusir. Tiga puluh ribu, tiga puluh ribu sampai sekarang. Dari mulai zaman kodok, jadi kecebong. Tiga puluh ribu sampai sekarang tiga puluh ribu tuh. Nyewe. Ada tempat saya tuh satu tuh nyewa, nyewa. Rumah cakep tetep, nyewa. Iya sekarang nggak ada nyewa mu'tajidan annahu haq. Gak boleh. Kafir bahkan orang yang beranggapan bahwa raja punya hak untuk ngambil pajak. Maknanya pajak sini yang nggak ada alasan untuk rakyat tetapi untuk pribadi, untuk kepentingan raja. Ya. Seraya dia meyakini bahwasanya itu hak, itu benar, tak boleh. وقال سلطان العلماء عز الدين ابن عز الدين ابن عبد السلام berkata Sultan ulama Izzuddin bin Abdul Salam digelarnya Sultanul Ulama kalau Sultanul Aulia kan Syekh Abdul Gadir Jailani kalau Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam بأنه يحرم على من يعرف الكتابة والحساب bahwasanya haram atas orang yang mengetahui nulis dan berhitung haram kitabata hisabil muksi ya mencatat hitungan-hitungan pajak nggak boleh in gazada i'anatul zalamah Jikalau ya, dia bermaksud untuk nolong orang yang zalim. Zalaman mana orang yang zalim. Alladzina Allah wa rasuluh yang mana mereka telah dilaknat oleh Allah dan Rasul. Jadi orang-orang zalim itu dilaknat oleh Allah dan Rasul. Ya. Jadi boleh kita laknat orang-orang zalim, boleh. Namanya jangan. Semoga Allah melaknat orang-orang yang zalim, boleh. Kan umum. Orang yang zalim siapa aja. Ya nggak boleh si pulan zalim, semoga Allah laknat enggak boleh. Ya, si pulan sebut namanya, sebut namanya, sebut binnya, sebut ininya. Semoga dilaknat oleh Allah. Padahal dia orang Islam. Ya, lantaran nggak demen, lantaran perbuatan celaknya, lalu disebut namanya dilaknat enggak boleh. Kecuali umum Semoga Allah laknat orang-orang yang balik Boleh hati. Tapi nyebut namanya padahal dia orang Islam. Dilaknat jangan. Lagi ngatain kafir lagi. Jangan-jangan ntar dia yang jadi kafir. Nauzubillah, enggak boleh. Babul zulmi insyaallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam جگیش مطلب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى حسن الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافيه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتني فارزقه إلي عند الحاجة